Pada setiap fitnah yang terjadi di sana terdapat banyak faidah ilmiah, ilmu-ilmu Yang kita dapati dari para ulama kita Baik ilmu itu terkait dengan permasalahan periwayatan Yang disebutkan di tengah-tengah penjelasan dan bantahan para ulama tersebut Atau ilmu dan faidah terkait adab dan akhlak Dalam menyikapi berbagai fitnah dan problem atau ilmu dan faidah di bidang manhaj yang ternyata tersebutkan lebih detail di saat fitnah terjadi yang kita nggak mendapatkannya saat pelajaran kita mempelajari kitab-kitab periwayatan kitab-kitab al-mustalah kitab-kitab ilmu jarh wa ta'dil dan dawabit jarh wa ta'dil. Bisa kita belajar? Kita belum mendapatkan serinci saat ulama menerapkan kaidah-kaidah tersebut, dawabit-dawabit tersebut pada peristiwa-peristiwa yang terjadi. Nah, wal muwaffaq man waffaqahu Allah. Seorang yang bisa mengambil pelajaran dari itu adalah orang yang diberi taufik oleh Allah untuk mendapatkan kesempatan mengambil pelajaran. Wal makhdhul man Allah billah. Al ma'hdul seorang yang tidak ditolong oleh Allah untuk bisa mengambil ilmu, mengambil istifadah pada setiap peristiwa adalah orang yang memang Allah biarkan dia. Ya dan bila semoga Allah lindungi kita semuanya. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum telah disebutkan dalam kajian sebelumnya kita ingin beristifadah dari risalah Syekh Rabi kepada salah satu Rasul Fitan yaitu Falih Al-Harbi dalam sebuah risalah beliau surat menyurat beliau kepada orang ini yang ditulis pada tahun 1425 Hijriah yakni kurang lebih 14 tahun yang lalu atau mungkin 2000 di akhir tahun 2003 Masehi. Barakallahu fikum. Risalah itu beliau beri judul dengan judul yang indah yang menunjukkan kemauan beliau, keinginan beliau yang tinggi untuk menyelesaikan masalah. dengan nama Risalah Ukhawiyah. Surat persaudaraan. Dipanggil oleh Syekh dengan kalimat-kalimat persaudaraan al-ukhuwah. Di mana Fale al-Harbi pada waktu itu menyerang beberapa duat, beberapa dai-dai salafi secara serampangan dan memfonis mereka sebagai hizbi mentahdir salafiyin untuk menjauhi mereka sebagian dai itu ada di Saudi sebagiannya ada di Aljazair dan beberapa negara lainnya Ketika Al-Allama Rabi bin Hadi Al-Madkhali Hafizullah melihat kondisi ini, beliau prihatin bahawa jarah wa ta'dil tidak demikian diterapkan. Jarah wa ta'dil ilmu yang mulia yang diwariskan dari salaf dan diterapkan oleh para ulama hingga hari ini adalah ilmu yang menarik, ilmiah, sebagai tanda kasih sayang Dalam beberapa tahun terakhir ini ilmu jarah wa ta'dil itu tergambarkan oleh sebagian pihak adalah ilmu atau sikap yang diwarnai dengan celaan-celaan, caci makian, bongkar membongkar aib Tidak ada tasabut, tidak ada ta'anni. Itu yang tergambar oleh sebagian pihak. Syekh Rabi prihatin. Beliau yang telah diberi julukan dengan hamil liwa al-jarhi wa ta'dil bihaq fi hadal asr. Pembawa panji ilmu jarah wa ta'dil dengan benar di masa ini oleh Imam Al-Albani. Prihatin. Ini akan merusak keharuman nama ilmu al-jarh wa ta'dil. Begitu juga muncul nggak lama setelah itu fitnah Yahya bin Ali Hajuri tampil membantah Abdul Hasan Tentu Syekh Rabi telah mendahulunya dengan ilmiah, dengan tersebut pada data-datanya. Enggak gampang itu, bukan suatu perkara Syekh ditanya kemudian menjawab di muhadharah. Tidak, Syekh duduk men men mengumpulkan data-data siapa yang datang membawa keterangan tentang apa yang terjadi pada Abdul Hasan, mana buktinya, mana datanya, mana dalilnya, ada rekaman, ada tulisan, mana? dengan tenang. Dalam keadaan Syekh menenangkan keadaan. Tidak bicara di majelis. Terus dikumpulkan oleh Syekh. Nah, upaya menasehatin Abul Hasan terus dilakukan. Tetapi muncul orang-orang semisal Faleh Al-Harbi yang juga menampilkan dirinya membantahi Abul Hasan. Kemudian eh, muncul setelah itu Yahya Al-Hajuri merusak keadaan ini. Jadi kacau suasana menodai ilmu jarah wa ta'dil yang sedang panjinya dibawa oleh Syekh Rabi dan dikibarkan oleh beliau dengan penuh kasih sayang ilmiah sopan santun bertahap barakallahu fikum sehingga akhirnya memunculkan orang-orang yang karena kebodohannya juga pobi terhadap ilmu jarah wa ta'adil Bahkan menjadikan tingkah pola Fale Al-Harbi dan yang bersamanya seperti Fauzil Azhari, kemudian Yahya Al-Hajuri dan pengikutnya dijadikan sebagai dalil atau dasar menggambarkan jarah wa ta'adil dan ilmu tahdir serta al-hajr dengan gambaran yang sangat negatif. Ikhwani fiddin azani Allah wa iyyakum. Mari kita lihat beberapa penjelasan beliau semampu kita menyebutkannya, membacanya dari beberapa yang ada di dalam risalah tersebut. Dalam risalahnya beliau mengatakan Alhamdulillahi wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba hudah setelah mengucapkan bismillahirrahmanirrahim ila fadilat asy-syekh falih bin Nafi' al-Harbi waffaqahullah Allah wa saddada khutah ya talabat al-ilm ta'allamu min hadha perhatikan falih al-Harbi sudah bikin kerusakan ya Tahdir sana, tahdir sini. Menyibukkan salafiyin. Akhirnya mereka berbicara. Di berbagai media. Yang ada kala itu. Saling mencela, saling bongkar aib. Gara-gara Falil Harbi. Dengan kaidah-kaidahnya. Yang tidak berdiri di atas ilmu. Namun bersama itu Syekh masih menulis ila fadilah. asy Faleh bin Nafi' al-Harbi waffaqahu Allah wa saddada khutah. Syekh nggak ingin menyibukkan salafiyin. Tidak. Ditulis dalam surat. Tertutup. Yang ujung-ujungnya setelah pada kesimpulan orang ini sudah tidak bisa diberi nasihat dan mafasid atau efek negatifnya telah mengenai umat di berbagai negara sampai ke Eropa, di Perancis dan di Inggris. Maka semua surat-surat itu memang terkumpul, terarsipkan. Dan akhirnya karena banyak mengandung ilmu dan faidah ditampilkan. Setelah dua suratnya ini Syekh menulis bantahan-bantahan setelah itu. Sudah disebarluaskan. Begitu juga tentang Abul Hasan. Setelah upaya nasihat tidak bermanfaat, tulis bantahan demi satu demi satu dan ditampilkan. Yahya Al-Hajuri juga demikian. Setelah proses demi proses dilakukan upaya demi upaya untuk menenangkan keadaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amma ba'd. فقد وقفت على كلام لكم يتعلق بالجرح لفت نظري Aku telah membaca mendapatkan ucapan antum yang terkait dengan ilmu al-jarah yang mengundang perhatianku. Coba perhatikan. Awalan wujihat ilaikum as'ilatun fi yaumil jumu'ah al-muwafiq السابع والعشرين من الشهر الثاني ثلاثة وعشرين وأربعمائة وألف عن بعض الناس فأجبتم بأنهم ليسوا من السلفيين Coba ini lihat ilmiah ini bahwa aku mendapatkan sebuah ucapan yang dinisbatkan kepada antum di mana kala itu disampaikan sebuah pertanyaan kepada antum pada hari Jumat. Coba lihat ini, ilmiah, nggak sembarangan. Berarti Syekh punya catatannya. Tanggal berapa ini? Hari apa ini? Di mana terjadinya? Siapa saksinya? Mana rekamannya? Begitu Syekh. Ketika kita ingin menulis waktu itu keterangan tentang Ja'far Umar Talib, tidak dibiarkan kita memberi keterangan wasaik setebal itu tanpa Syekh bertanya, membacanya, mengklarifikasi. Enggak. Tanya Syekh, mana buktinya? Ini. Ini mana? Ini Syekh. Ini apa maksudnya? Begini Syekh. Kenapa tidak begini? Begini Syekh. Kita diminta pertanggungjawaban di hadapan beliau langsung. Ya. Begitu juga ketika kita menulis data tentang Dulkornain. Sebelum itu, itu Syekh ketika mendengar dan mulai mengetahui penyimpangan Dulkornain ada pihak-pihak yang menyampaikan kepada Syekh, Syekh selalu mengatakan uktub wa ma'ahu al-wathaiq. Tulis dan disertakan bersamanya bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan al-wathaiq. Maka kita menulis dengan wasiqahnya. Kornen mengucapkan gini, di mana dia ucapkan pada muhadharah tanggal sekian, rekamannya ini, ini transkripnya. Dia menulis di webnya begini-begini, web tanggal sekian, nih screenshotnya. Itu dibaca oleh Syekh satu persatu, halaman demi halaman, alinia demi alinia Bukti-buktinya pun diteliti. Hakadha ya ikhwan al adil Begini sikap adil, sikap insaf, sikap sportif, sikap kasih sayang ilmiah. Barakallahu fikum. Kemudian Syekh menyebutkan bahwa telah disampaikan kepada antum beberapa pertanyaan pada hari Jumat bertepatan tanggal 27 bulan 2 yaitu bulan Safar, Muharram bulan 1 Safar bulan 2 tahun 1427 Hijriah tentang pertanyaan itu isinya tentang sikap kepada beberapa orang. Maka antum menjawab bahwa orang-orang tersebut bukan salafin. Tahdir isinya. Menyikapi hal ini akul kata Syekh, angkaku berkata dalam surat tertutup Innakum su'iltum an ashkhasin muayyanin mashhurin 'indan nas mashhurin 'indan nas bis salafiyyah wad da'wa ilaiha wa fihim ulama fi nadharin nas fa akhrajtahum minas salafiyyah Sesungguhnya engkau wahai Syekh Faleh ditanya tentang beberapa orang tertentu yang sudah masyhur terkenal di hadapan beberapa manusia bahwa mereka adalah orang-orang yang bermanhaj salafi di atas salafiyah. Mereka dikenal di hadapan umat ini dengan adanya upaya dakwah menuju kepada salafiyah, dai-dai. Dan di antara mereka ada yang ternilai dalam pandangan manusia sebagai ulama. Kemudian Anda wahai syekh mengeluarkan mereka dari salafiyah. Ya, hizbi artinya. Bukan lagi salafi, mubtadi'. Wa hadzal ikhraju jarhun syadidun fihim yahtaju ila adillah. Bahwa jarah ini adalah barakallahu fikum atau hadal ikhraj mengeluarkan mereka dari salafiyah adalah jarhun jarah yang syadid terhadap mereka menuntut adanya dalil. Coba. Faida lam ta'ti bil adilla wa asbab hadzal jarh ra'a nas annaka qad zalamtahum wa ta'addaita 'alaihim wa ta'anta fi dinihim bighairi wajhi haqqin fasirta muttahaman indan nas fatahtaju ila istibra dinika wa irdika subhanallah kasih sayang ini kata beliau jika anda tidak bisa mendatangkan bukti dalil ya, dalil yang dimaksud itu bukan merek fulan hisbi karena Allah mengatakan begini di surat ini bukan dalil satu dia mengucapkan dalam muhadharah begini yang terekam begini. Dia menulis dalam sebuah artikelnya mengatakan begini-begini. Ini buktinya. Ini foto dari risalah tersebut atau artikel tersebut. Kalau Anda tidak bisa mendatangkan dalil atau bukti dan sebab dari jarah ini kenapa dijarah maka umat akan memandang Anda telah membolimin mereka. wa anda ya, telah menjatuhkan kredibilitas mereka, kredibilitas agama mereka, akidah atau manhaj mereka tanpa ada dalil yang benar, tanpa ada bukti yang benar. Maka Anda wahai Syekh akan tertuduh di hadapan manusia ini Terduduk Anda sebagai zalim, Anda mutaaddi. Maka butuh sesuatu yang dapat membersihkan kehormatanmu dan manhajmu. Butuh pada dalil untuk membersihkan kehormatanmu. Fa'in lam taf'al ta'ana fikan nas. Kalau kamu tidak melakukan itu, tidak berupaya mendatangkan dalil dan bukti terhadap jarah yang kamu lakukan terhadap orang-orang tadi, maka manusia ini akan mencelamu, mencacimu. Walan tarda anta wala ghairuka Tentu kamu ataupun selainmu tidak akan riba, tidak akan suka terhadap celaan atau makian tersebut. Fataku fitnah wa ikhtilaf bayna salafiyin وتكثر الطعون at ولا يحسم ذلك إلا بذكر الأسباب المقنعة بهذا الإخراج وقد تطالب أنت نفسك بذكر الأسباب إن جرحك أحد أو أخرجك من السلفية كتب اليوم kata beliau maka kalau Anda tidak mampu mendatangkan dalil akan terjadi fitnah dan akan terjadi perpecahan di kalangan salafiyin. Ya subhanallah. Dan akan semakin banyak celaan-celaan yang satu sama lain saling mencela. Antum lihat pada masa fitnah Al-Hajuri atau yang sudah mengikuti fitnah Faleh Al-Harbi Bagaimana Adba al-Hajuri, murid-murid al-Hajuri yang berasobia kepada syekhnya. Mencela masyaikh, mencela duat di internet. Yang ahlul bid'ah umumnya Syiah maupun Khawarij tidak mampu mengungkap yang seperti itu. saling mencela satu sama lain akhirnya saling membalas ini yang disebutkan oleh Syekh wa takthur at tuunal mutabadilah akan semakin banyak ya, saling sikap saling mencaci mencela gara-gara antum tidak bisa mendatangkan bukti dalil terhadap tahdir atau jarh yang antum lakukan Syekh meminta dalil Syekh hanya meminta bukti supaya ilmiah, supaya kehormatannya terjaga. Tapi Falil Harbi nggak peduli. Yahya Al-Hajuri juga demikian tidak peduli. Kondisi ini kondisi ribut, rame, tahdir sana, tahdir sini tanpa adanya dalil, tanpa adanya bukti yang ilmiah yang bisa dipertanggungjawabkan secara kenyataan dan fakta sering diungkapkan dengan ungkapan asma'u ja'ja'atan walam ara tahna Aku mendengar suara alat penggiling ya, gandum dan yang semisalnya ya. Ja'ja'ah itu suara yang muncul dari alat penggiling gandum Biasanya dua batu besar yang diputar dengan digeret oleh seekor keledai ya, keliling itu terdengar suara ketika gandum diletakkan atau yang semisalnya dari biji-bijian untuk diambil minyaknya atau dijadikan tepung ya itu terdengar suaranya suara ker, aku mendengar suara jajah ini tapi aku mencoba melihat nggak ada tepung yang dihasilkan dari situ mana tepungnya tapi terdengar tadi suara mesin atau suara alat tersebut ini makna asma'u ja'ja'atan walam aratahna. Dengar ribut hizbi bukan salafi sahibu syubha. Ya, jangan hadiri darasnya, hentikan darasnya. Tapi mana buktinya? Apa masalahnya ya akhi? Mana data-datanya? Enggak ada. Enggak bisa, pokoknya dia hizbi. Syekh kami sudah menjarah kata murid-murid Yahya al-Hajuri. Syekh kami sudah menyatakan hizbi. Loh ya tapi ulama menafikan iyal musbit muqaddam 'ala nafi. Man alima hujja 'ala man lam ya'lam. Al-jarhul mufassar muqaddam 'ala ta'dil. Luar biasa ditulis artikel-artikel di internet. sampai ya. Sampai-sampai naudzubillah sampai urusan-urusan pribadi dulu rahimahullah eh, Syekh Abdurrahman Al-Adani semoga Allah mengampuni kesalahannya ya. sampai urusan-urusan rumah tangganya ya. sampai mimpi pun diangkat masalah mimpi aku mimpi Abdurrahman rahimahullah malu untuk disebutkan di sini jijik nggak pantas beliau sudah wafat lah dan itu dusta lagi itu dusta hati-hati di masa-masa fitnah Orang-orang yang tidak mampu mendatangkan dalil ilmiah dan bukti-bukti nyata itu akan berbicara dengan kedustaan-kedustaan, penukilan-penukilan dari orang-orang yang gak bisa dipertanggungjawabkan akhlaknya. Hati-hati di masa fitnah. Itu terjadi terus menerus ya. Kalau sudah seperti itu, seperti terjadi di masa fitnah Faleh al-Harbi dan juga Yahya al-Hajuri yang menyibukkan salafiyin tidak ada dari keduanya upaya ini yang pertama untuk kembali kepada ulama al-kibar dengan tenang dengan hudu dengan santun Yahya al-Hajuri misalkan punya catatan tentang Abdurrahman al-Adani silakan Nggak ada yang maksum, nggak ada yang boleh selamat dari tahdir apa memang apabila dia memang telah pantas untuk ditahdir. Asal dalil, bukti bisa dipertanggungjawabkan. Sampaikan. Ya Yahya al-Hajuri kepada ulama. Wahai Syekh Rabi misalkan ana punya catatan tentang Abdurrahman al-Adani, tentang fulan. Dalam rekamannya di daras ini dia mengatakan begini dalam rekaman muhadharah pada tanggal ini di kota ini dia mengatakan begini. Nah, kemudian di dalam tulisannya dia menukil ini ini ini. Ini buktinya ya Syekh. Dan pernah dia mengucapkan disaksikan oleh beberapa ikhwan nih yang bersaksi ini ini ini. Bagaimana menurut antum ya Syekh? Sampaikan kepada Syekh. Syekh itu hamil liwa al-jarhi wa ta'dil. Punya ghirah lebih dari antum wa al-Harbi atau Yahya al-Hajuri dan para murid-muridnya yang ta'assub. Dulu antum mengatakan Syekhuna Rabi Abuna Abuna Waliduna. Mana buktinya? Mana amalan itu semuanya? Ikhwani azza azani Allah iyyakum dan di masa seperti itu adba pengikut Falil Harbi dan Yahya Al-Hajuri perhatikan baik-baik jangan tertipu dengan yang seperti mereka lakukan. Apa yang dilakukan antara lain adalah menampilkan pujian-pujian ulama tentang syekh mereka. Syekh Yahya dipuji oleh Syekh Mubil sebagaimana dalam kaset ini, sebagaimana dalam kitab ini, sebagaimana dalam wasiatnya. Nah, syekh Yahya dikatakan oleh Syekh Fulan, beliau adalah ini ini ini ini. Nggak ada iskal ya akhi. Nggak ada problem ya akhi. Tazkiah-tazkiah itu tapi sekarang kita berbicara apa yang ada di depan kita. Tazkiyah itu dulu. Ini satu. Apakah para masyaih yang mentazkiyah itu tahu dan terus mengikuti perkembangan orang yang ditazkiyah? Syekh Muqbil rahimahullah tahu apa yang dilakukan oleh Yahya al-Hajuri. Kalau Nabi alaihi wassalam dalam salah satu hadis yang mengkisahkan tentang kejadian-kejadian di hari kiamat nanti di mana Nabi melihat sekelompok orang yang Nabi mengatakan ashabi ashabi mereka adalah sahabatku sahabatku ingin memberi syafaat apa jawaban yang di, disampaikan kepada Nabi nanti di akhirat? Innaka la tadri ma ahdathu ba'dak. Kamu wahai Muhammad nggak tahu apa yang mereka munculkan, apa yang mereka perbuat sepeninggalmu. Alaihi salatu wassalam Nabi. Lalu bagaimana dengan Syekh Mokbil, Syekh bin Bas dan yang lainnya? Kita melihat fakta Maka Syekh Rabi Hafizahullah melanjutkan Wa tu'un wal mutabadila akan semakin banyak caci makian balas membalas di antara mereka. Wala yuhsamu dzalika illa bidzikril asbab al muqni'ah. Itu tidak bisa dihentikan kecuali dengan menyebutkan sebab-sebab yang memuaskan ilmiah sesuai dengan fakta tentang tahdir antum itu tadi. Apa sebabnya? Sebutkan. Sekali lagi Syekh menyebutkan di sini illa bidzikril asbab al muqni'ah. Kecuali Anda menyebutkan sebab-sebab tahdir yang memuaskan. Kenapa memuaskan? Ilmiah. Ada buktinya. Nih, Twitter dia begini. Nih, di dalam grup WA dia mengatakan demikian. Nih, di dalam uh, situsnya dia mengucapkan ini. Nih, rekamannya pada tanggal ini di muhadharah ini. Nih. Satu dari sisi apa? Mukniah dari sisi as-subut. Benar-benar terjadi faktanya. Yang kedua, mukniah benar-benar memuaskan umat dari sisi apakah poin-poin ini membolehkan kita untuk mengeluarkan mereka dari bingkai salafi, dari salafiyah? Apakah perkara-perkara ini yang dinukilkan dan sesuai dengan faktanya disebutkan data, tanggal dan harinya dan tempatnya. Itu adalah perkara-perkara yang mengizinkan dan membenarkan kita untuk menghizbikan dia bisa difahamin dua hal mukniah satu subut kebenaran data bahwa itu benar-benar terjadi bukan kila wakol mana buktinya ini katanya begini katanya si fulan kok katanya ke katanya nggak bisa ada bukti nah. rekaman tulisan ada syekh ini ini ini ini ini sudah? Apakah poin-poin yang dinukil tadi, ucapan-ucapan yang dinisbatkan kepada orang tadi, lengkap dengan datanya, termasuk perkara-perkara yang dengannya kita diizinkan untuk menghizbikan dia, mentahdir dia, atau itu adalah perkara-perkara yang masih mungkin untuk dinasehati dan dibenahi? Fahimtum ya ikhwan? Dan tidak mengharuskan dia keluar dari kesalafiahannya? Ikhwani fi din, azani Allah wa iyyakum. Illa bi dzikril asbab al muqni'a bi hadzal ikhraj. Wa qad tutalibu anta nafsuk, bisa saja Anda sendiri akan meminta menuntut orang lain <coughs> yang menjarah atau mentahdir Anda untuk mendatangkan bukti-bukti yang muqniah tadi. yang mengeluarkan Anda dari kesalafiahan Anda. Innahu yang kedua, idza ta'arada jarhun mubham wa ta'dilun farrajih annahu la budda min tafsir hadzal jarhi al mubham wal ishtihar bid dini was sunnah was salafiyah wad da'wa laha aqwa minat ta'dil as-sadir min alimin aw alimaini. Kemudian yang kedua kata Syekhku yang pertama, jika terjadi pertentangan, kontradiksi antara al-jarah dengan ta'dil, antara kritikan dengan rekomendasi. Jarah yang mubham maka pendapat yang benar kata Syekh Rabi, jarah itu harus mufassar harus ditafsirkan dalam bentuk detail dengan data-data yang mendukungnya. Kenapa? Karena seseorang yang sudah dikenal masyhur baik keagamaannya, baik akidahnya di atas sunnah, di atas salafiyah dan berdakwah menuju kepada manhaj salafi di atas kepada akidah sunnah terkenal diketahui oleh orang. Kondisi ini lebih kuat dibandingkan sekedar takdil atau rekomendasi yang datang dari seorang alim atau ini. Orang tahu ya, masyayikh tahu, duat tahu bahwa ini orang di atas sunnah, ini orang di atas salafiyah dan berdakwah di atas salafiyah ini lebih kuat dibandingkan sekedar rekomendasi seorang syekh, seorang alim atau dua orang alim untuknya. Sehingga kalau ada kritikan atau jarah atau tahdir terhadapnya, terhadap orang yang dikenal, diketahui banyak pihak, dia seorang salafi di atas sunnah, wajib mendatangkan bukti-bukti yang bisa dipertanggungjawabkan dan benar-benar secara syar'i, secara manhaj mengeluarkan pelakunya dari bingkai as-sunnah atau salafiyah. Subhanallah ya ikhwan, perhatikan. Yahya al-Hajuri juga demikian. Datang kepada Syekh Rabi, kata Syekh Rabi, "Mana apa dalilnya? Apa buktinya ya akhi?" Bahwa Abdurrahman Al-Adani adalah hizbi. Apa buktinya? Ada, kita tahu nanti akan jelas bersama hari-hari ini akan nampak Kok bersama hari-hari akan nampak? itu sudah mentahdir. Sudah terjadi khilaf. Sampai bongkar-bongkar aib. Kok masih mengatakan nanti akan ada buktinya? Mayang bagi. Sampai akhirnya ditunjukkan buktinya ini, ini, ini. Syekh melihat ini bukan perkara-perkara yang bisa mengeluarkan seseorang dari hizbiyah. Makanya Syekh mengatakan dalam nasihatnya, la arafihim hizbiyah wala bid'ah. Lau kana ahadam minhum mubtadi' la rafa'na aswatana. Aku nggak melihat di antara mereka-mereka yang ditahdiri itu ada hizbi, hizbiyah pada mereka atau bid'ah. Kalau seandainya ada di antara mereka yang mubtadi', maka aku akan angkat suaraku untuk mentahzir dia. Perhatikan baik-baik ya akhwan. Murid-muridnya mu'asabiyah. Ya Syekh Rabi nggak tahu data-data yang ada pada Syekh Yahya. Tayib sampaikan apa datanya? kepada syekh mumpung masih hidup. Tunjukkan. kalau syekh tidak menerima wahwa imamun fi hadzal bab. Dia orang yang dikenal tasabbut dan penuh kasih sayang pada permasalahan ini. Sudah, antum sabar. Oh iya, tapi kan jarahnya mufassar. Kalau mufassar harus lebih dikedepankan daripada takdil. Untuk menjawab ini insyaallah kita lanjutkan biidznillah pada pertemuan yang akan datang biidznillah taala. Wassallallahu wasallam wa barak ala nabiyina Muhammad وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين